Kitab yang disusun oleh eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan kita sekarang memasuki bab yang ke-28. Babu ma jaa fit tanjim. Bab apa-apa yang datang tentang nujum atau tentang perbintangan. E, sebagaimana beberapa bab yang tersebut dalam kitab tauhid ini Penyusunnya rahimahullah menyebutkan judul babnya itu Maja'a Fitanjim. Ada kalimat Maja'a, apa-apa yang datang. yakni dalil-dalil ya, yang tersebut dalam syariat ini yang menjelaskan tentang perbintangan di mana dalil-dalil itu ada yang menunjukkan larangan, ada yang menunjukkan dibolehkan. Sehingga perlu adanya penjelasan dan rincian. Tentunya dalil-dalil yang menunjukkan larangan dalam permasalahan perbintangan ini kalau seseorang itu melakukan atau meyakininya ya, maka akan rusak tauhidnya akan berkurang keimanannya sehingga ini termasuk bab-bab atau rangkaian bab yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dibawakan dalam bab-bab tersebut karena itu merupakan atau termasuk perkara-perkara yang bisa merusakkan tauhid, bisa mengurangi keimanan. Ilmu perbintangan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ada dua jenis jenis yang pertama dinamakan ilmu ta'thir ilmu ta'thir yakni ilmu perbintangan yang diyakini bintang-bintang itu akan berpengaruh di muka bumi ini. Dan wa insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita baca penjelasan rinci dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hmm. Karena di situ mengambil dalil tentang kejadian-kejadian di muka bumi, lahirnya tokoh, meninggalnya tokoh, terjadinya paceklik dan sebagainya dikaitkan dengan perbintangan. Dan ini termasuk mengaku-ngaku tahu perkara waib. Padahal perkara waib itu hanya diketahui oleh Allah saja. Tentunya ini mengurangi atau merusakkan tauhid. Sedangkan jenis yang kedua ilmu taisir. Ilmu perbintangan untuk memudahkan. Yakni berdalil dengan matahari, bulan, bintang-bintang untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu-waktu sholat, mengetahui arah maka jenis ini tidak mengapa. Bahkan tidak dipungkiri banyak manfaatnya. Sehingga ketika mempelajari yang seperti itu akan mengantarkan kepada mengerti waktu-waktu sholat, waktu-waktu ibadah, maka ini justru dianjurkan oleh syariat atau untuk mengetahui arah itu dibolehkan. Dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pertama menyebutkan Qala al-Bukhari fi sahihihi telah berkata Al-Bukhari Semoga Allah merahmatinya dalam sahihnya. Yani dalam sahih Bukhari. Qala Qatadah, berkata Qatadah, Khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin Allah telah menciptakan bintang-bintang ini memiliki tiga tujuan. Yang pertama zinatan lisamai sebagai sebagai hiasan langit. Zinatan lisama sebagai hiasan langit. Warujuman lisyayatin. Yang kedua sebagai pelempar syaitan. Pelempar terhadap para syaitan. Yang ketiga wa alamatin yuhtada biha sebagai tanda-tanda yang dijadikan petunjuk petunjuk arah dengan tanda-tanda tersebut. Kemudian kata kota ada rahimahullah faman ta'awwala fiha ghaira dzalika ahta'a maka barang siapa yang mentakwil pada perbintangan tersebut kepada ghaira selain hal itu ahta'a maka dia telah berbuat salah wa adha'a nasibahu dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya wa takallafa ma la ilma lahu bihi Watakallafa dan dia telah memberat-beratkan dengan sesuatu yang tidak ada ilmu bagi dia padanya. Intaha selesai ucapan kota ada rahimahullah. Ucapan Qatadah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allak dalam kitab Badi'il Khalqi. Permulaan penciptaan makhluk dalam bab Fin Nujum, bab yang menjelaskan tentang berbagai bintang. Hadis mu'alak itu mu'alak itu artinya kan yang digantungkan. Ya. Eh, kalau dalam ilmu mustalah hadis ketika seorang mau menyampaikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau athar sahabah atau ucapan tabi'in dia ketika menyampaikan kepada muridnya itu menyebutkan dia mendengar dari gurunya gurunya menyebutkan mendengar dari gurunya lagi terus berjenjang ke atas ini namanya apa itisol nyambung sanatnya tapi ketika seorang yang mengeluarkan hadis atau asar, dia tidak menyebutkan guru-gurunya di atasnya langsung. Ya. Al-Imam Al-Bukhari langsung mengatakan apa? Kola ada. Ya. Padahal jauh zamannya. Ya. Nah, berarti ini namanya apa? Hadis mu'alak. Langsung digantungkan ke atas. Tidak berjenjang dari bawah ke atas. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan secara mutasil, sanatnya itu nyambung. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sohehnya seringnya itu hakikatnya bersambung sanatnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, kota ada berkata kota ada kepada seorang tabi'in yang sejak lahir sudah dalam keadaan buta. Namun hafalannya wa subhanallah e, betul-betul sangat kuat. Bahkan sampai dipuji oleh para ulama termasuk kibaru tabi'in yaitu Sa'id bin Al-Musayyib memuji e, Qatadah memuji terhadap muridnya tentang kuatnya hafalan kotadah ini. Sehingga apa yang disebutkan oleh kotadah sendiri tidaklah aku mendengar satu hadis kecuali langsung hafal dan menancap di hatinya. Dan tentunya juga e, beliau rahimahullah banyak memberikan nasihat banyak mengatakan untean-untean kalimat yang sesuai dengan syariat termasuk untean kalimat yang disebutkan di sini tentunya kalimat ini ya sesuai diambil dari hadis-hadis bahkan juga dari Al-Qur'an Qatadah rahimahullah menyatakan khalaqallahu hadhihi nujum li thalathin Allah telah menciptakan bintang-bintang itu untuk tiga tujuan. Yang pertama zinatan lisamai sebagai hiasan bagi langit. Warujuman lisayatin yang kedua sebagai pelempar terhadap para seton. Terhadap dua tujuan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima. Allah sebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa rujuman Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yakni kami telah menghiasi langit dunia bimasobih dengan bintang-bintang. Masobih maknanya apa? Lampu-lampu. Ini maksudnya adalah bintang-bintang yang ada di langit dunia. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami lempar Eh, kami melempar atau kami jadikan bintang-bintang itu ruju melisayatin sebagai pelempar terhadap para setan. Dan terhadap tujuan yang pertama kita semua menyaksikan ketika di malam hari di atas langit penuh dengan bintang ya, menunjukkan bagaimana indah dan bagusnya langit tersebut dengan keberadaan bintang-bintang itu yang ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan tentang ruju malisayatin sebagai pelempar bagi para setan di mana para setan dari muka bumi ini panggul memanggul sampai atas untuk mencuri berita langit. Mereka diistilahkan apa? Mustarikus sama. Pencuri pendengaran. Mustarikus sama pencuri pendengar yakni para seton yang panggul memanggul sampai langit untuk mendengar berita langit ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril ya, akan terjadi besok demikian dan demikian, akan terjadi begini dan begitu. Ya. Kemudian malaikat Jibril memberitakan kepada para malaikat ya, ketika itulah para setan mencuri pendengaran. Eh, kadang belum mendapatkan berita setan itu telah terkena lemparan bintang sehingga mati atau terkadang baru mendengar satu kalimat seton sampaikan kepada setan yang ada di bawahnya baru dia terkena lemparan bintang sehingga mati para setan ini bekerja sama atau saling tolong menolong dengan para tukang dukun para seton mau mencuri berita langit dengan resiko mati kena lemparan bintang, istilah kita apa? Bintang jatuh atau meteor. Karena mereka bangga dengan dimuliakan oleh para tukang dukun itu. Para tukang dukun menyembelih dipersembahkan kepada para seton. Para tukang dukun tunduk patuh kepada para seton tersebut. Meskipun akibatnya mati kena lemparan bintang. Apa yang didengar oleh seton ini sampai ke tukang dukun tersebut ditambahi dengan seratus kedustaan. Jadi apa yang disampaikan oleh tukang dukun itu kebenarannya hanya satu persen. besok akan terjadi demikian, besok akan terjadi seperti ini, seperti itu. Meskipun benarnya satu persen, kita tidak boleh meyakini, tidak boleh bertanya, bahkan tidak boleh datang kepada para tukang dukun tersebut. Ketika belum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjagaan langit itu e, tidak begitu ketat. Tapi setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjagaan langit betul-betul ketat. Ini fungsi yang kedua dari bintang. Fungsi yang ketiga wa alamatun yuhtadabihi berdasarkan surat An-Nahl ayat yang ke-16 wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun dan dengan bintang itu mereka mengambil petunjuk arah. Bagi manusia yang mengadakan perjalanan terutama di malam hari di darat ataupun di lautan ketika tidak ada kompas, tidak ada penunjuk arah, mereka bisa mengetahui arah dengan adanya bintang-bintang tersebut. Sehingga bintang-bintang itu sebagai petunjuk arah. Faedah yang lainnya bintang-bintang itu keberadaannya di langit dunia. Lapisan langit yang pertama dari sejumlah tujuh lapisan langit yang ada di atas kita. Termasuk matahari, bulan, itu berada di asama dunia, di langit dunia. Nah, ini sangat jelas fungsi diciptakannya bintang atau dengan kata lain hikmah diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Ta'ala tiga ini. Sebagai hiasan langit, yang kedua sebagai pelempar seton, yang ketiga sebagai petunjuk arah. Kemudian kata dah rahimahullah, "Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika Maka siapa yang mentakwil mentakwil itu memaknakan dengan makna yang lain. Eh, terhadap bintang-bintang itu, wairodalika terhadap selain itu. Jadi dibatasi hikmah diciptakannya bintang-bintang hanya tiga tadi. Tapi kemudian kalau seseorang itu tidak membatasi tiga tadi, maka dia telah akhto'a, telah berbuat salah. Hmm. Bahkan tentunya dia terjerumus dalam dosa. ada beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membantah terhadap ilmu nujum atau ilmu perbintangan yang dengan makna taksir tadi. Ya. yaitu hadis yang lafadznya manik tabasa syu'batan minan nujumi fakodik tabasa syu'batan minas sihri zada ma zad manik tabasa barang siapa yang mempelajari syu'batan minan nujum satu cabang dari ilmu perbintangan fakodistak basa fak, eh, Fakodik tabasa maka sungguh dia telah mempelajari syobatan minas sihri. Satu cabang dari sihir. Zada mazada. Semakin bertambah ilmunya itu semakin berdosa. Semakin bertambah dosanya. Itu dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud juga Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Jadi kalau seseorang itu mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, dalam arti ilmu nujum pada jenis yang pertama tadi, ilmu ta'athir, ya. Jadi kalau muncul bintang ini dan bintang ini, ya, akan terjadi paceklik panjang. Kalau muncul bintang itu dan bintang itu, ya, akan terjadi hujan dan sebagainya. Ketika mempelajari itu, dia berdosa. Semakin mempelajari, semakin dia berdosa. Karena disamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mempelajari sihir. Mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan sama halnya dia mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Di antaranya pula mengaku-ngaku mengerti perkara gaib. Yang kemudian nanti juga diyakini oleh orang yang mempelajarinya tersebut. Ketika muncul bintang ini, nanti akan diyakini ada tokoh yang meninggal. Ya. Tentang matinya seseorang hanya Allah yang mengerti, hanya Allah yang tahu. Itu perkara goib. Ya. Sehingga kemudian orang mengaku-ngaku nanti ada tokoh yang akan mati karena muncul bintang ini. Nah, berarti orangnya yang mempercayainya atau yang mempelajarinya ini ya, eh, dia berdosa. Dan dengan seperti itu berarti me merusakkan tauhid. Ya. Karena orangnya itu yang mempelajari itu nantinya kemudian dia meyakini dia mengaku-ngaku sesuatu yang batil. Selain itu juga memiliki ta'alukul qalbi ketergantungan hati kepada selain Allah. Jadi ketika muncul bintang tertentu eh, akan terjadi eh, hujan. Dia tidak lagi memiliki ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala ketergantungannya kepada bintang tadi. Dan ini tentunya juga merusak akal. Merusak akal, merusak juga terhadap agamanya. Juga hadis yang lain dari Raja bin Haywah Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna mimma akhafu ala ummati Sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan terjadi pada umatku yang pertama atas diku bin nujum membenarkan terhadap bintang-bintang. Jadi tadi muncul bintang ini akan terjadi demikian, demikian di muka bumi. Itu dikhawatirkan oleh beliau dan nyatanya terjadi. Yang kedua watak takdzibu bil qadar. Mendustakan terhadap takdir. Mendustakan terhadap takdir. Wahihul a'immah dan kedoliman para imam, para penguasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abad bin Humaid dari Abi Mehjan juga Hadis akhafu ala ummati salasan. Aku takut atau khawatir terjadi pada umatku tiga perkara. Haiful a'immah wa imanan bin nujum wa takdiban lil qadar. Kedoliman para imam dan keimanan terhadap bintang-bintang dan kedustaan terhadap takdir. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan dihasankan oleh Asuyuti. Kalau yang hadis Roja bin Haywah disebutkan dalam catatan kaki dalam Fathul Majid secara kitab Tauhid hadisnya mursal. Hadis mursal termasuk dalam jajaran hadis doaif, hadis lemah. Hmm. Karena seorang tabi'in eh, menyatakan apa? Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya. Tabiin tidak bertemu, tidak mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika seorang tabiin menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya apa? Mursal. mursal dari kata irsal. Irsal itu melepas. Ya. Jadi dari orang dari apa imam yang mengeluarkan hadis menyebutkan dari gurunya dari gurunya sampai tabiin ya. tabiin tidak kemudian sahabat tapi tabiin langsung menyatakan sesungguhnya Nabi saw bersabda demikian ya. jadi melepas melepas apa sanat yang terakhir yaitu sahabat. Iya kalau seorang tabi'in itu dari sahabat. Kalau seorang tabi'in ternyata dari tabi'in yang lain. Yang tabi'in lain mungkin doaif orangnya. Ya berarti hadisnya doaif ya. Sehingga secara umum hadis mursal ya doaif Kecuali mursal sahabi. Ya. Artinya seorang sahabat menyatakan sesungguhnya Nabi SAW bersabda. pada sahabat ini mendengar dari sahabat yang lain. Baru sahabat yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mursal sahabi. Kalau mursal sahabi, sahih. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadisnya marfu' dan derajatnya hasan akhafu ala ummati ba'di khoslatain aku khawatirkan terjadi pada umatku sepeninggalku dua perkara yang pertama takdziban lil qadar takdziban bil qadar wa imanan bin nujum mendustakan terhadap takdir dan beriman terhadap bintang-bintang Eh, kita tambahkan penjelasan berkaitan dengan masalah takdir. Ya. Mengimani terhadap takdir eh, harus beriman kepada empat tahapan atau empat tingkatan. Ya. Yang pertama Ilmu Allah. Ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman kepada takdir harus beriman kepada ilmunya Allah Ta'ala. Ilmu yang azali abadi. Ilmunya Allah tidak berpermulaan, tidak berakhiran. Tidak ada mengetahuinya itu mulai kapan, tidak ada. Ya. Jadi meskipun kita besok mau berbuat apa, atau meskipun kita berandai-andai ini saya mau duduk terus atau mau berdiri. Coba siapa yang tahu, ini Allah sudah mengetahui. Bahkan seorang tuh nanti masuk surga, masuk neraka, itu sudah diketahui semuanya oleh Allah Ta'ala. Ilmu Allah azali abadi. Yang kedua tadi ilmu, al-ilmu. Yang kedua al-kitabah. Semuanya itu sudah dicatat. Sudah dicatat oleh makhluk yang namanya al-kolam. Jadi daun di sana itu nanti akan jatuh kapan, itu sudah ada catatannya. Besok setiap kita mau berbuat apa, seseorang itu nanti celaka atau bahagia itu semuanya sudah dicatat dan sudah diangkat pena yang digunakan untuk mencatat amal dan sudah kering lembaran-lembaran catatan amal sehingga takdir tidak bisa berubah takdir tidak bisa berubah tidak ada sesuatu pun yang bisa merubah takdir sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat. Hmm. Kalau ada ungkapan doa bisa merubah takdir atau makna ayat Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya. Hmm. Eh, tetap itu bukan atau tidak merubah takdir. Ya. Hanya gambaran seseorang mungkin takdirnya seperti ini. Ya. Takdirnya itu mungkin seorang tidak mungkin bisa melakukan satu amalan. Ya. Mungkin diri seseorang itu tidak punya harta, tidak ada gambaran dapat harta. Gambarannya itu tidak mungkin haji misalkan. Tidak ya. ada gambaran haji. Jadi bayangannya itu tidak mungkin ditakdirkan bisa haji. Tapi dia terus berdoa siang malam pagi sore berdoa berdoa berdoa. Nah, terus di satu ketika di satu tahun ya, tidak lama tahun ini juga berangkat haji. Ya. Mungkin dia dapat harta, dapat rizki yang tidak disangka-sangka, terus dia langsung daftar apa ONH plus. Sekarang daftar, sekarang berangkat. Nah, bayangannya kayak merubah takdir. Tidak, takdirnya memang dia berangkat haji tahun ini. Ya. Hmm. Jadi bukan takdir merubah, eh doa merubah takdir tidak. Ya. Hmm. Hmm. Takdir itu kayak apa? Akibat. Ya. Usaha, ikhtiar, sebab. Ya. Sebabnya juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Jadi orang berdoa, itu juga ditakdirkan oleh Allah sudah dicatat dia itu nanti berdoa sungguh-sungguh dalam berdoa ya. hmm. takdir untuk kita imani bukan untuk diamalkan ya. artinya harus menunggu takdir lah ya. nanti takdirnya gimana tidak ya. jadi untuk diimani apa yang terjadi itu takdir Allah sudah diketahui sudah dicatat oleh Allah ya. hmm. Adapun ikhtiar usaha sungguh-sungguh satu perintah dari Allah Taala. Ya. Hmm. Jadi meyakini takdir di satu sisi, usaha, ikhtiar di sisi lain. Ya. Jangan seorang beralasan dengan takdir untuk membela kemalasannya. Ya. Saya ini sudah takdirnya kayak gini, tidak ya. berhasil. Ya. Itu ungkapan yang dia beralasan dengan apa, kemalasannya dengan takdir tidak dibolehkan. Ya. Tapi kalau dalam rangka membantah orang yang menyalahkan eh, terhadap orang yang sudah taubat, ya, yang dengan dosanya dulu berakibat dengan satu akibat yang dinilai negatif, tidak boleh. Hmm. Eh, apa? Dibolehkan ya, beralasan dengan takdir itu. Seperti contohnya ketika Nabi Musa alaihi salam datang kepada Nabi Adam ya, menyalahkan wahai Nabi Adam dengan perbuatanmu itu menyebabkan kami manusia tinggal di dunia penuh dengan ujian dan cobaan. Ya. Wa alam artinya secara makna. Ya. Nabi Adam beralasan dengan takdir. Ya. Apakah engkau akan menyalahkan sesuatu yang itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Ya. Hmm. Nabi Adam di sini bukan membela dosa dan kesalahannya dengan takdir, tidak. Ya. Tapi Nabi Adam apa? Menyangkal terhadap eh, kesalahan yang Nabi Adam sudah taubat darinya. Nabi Adam dilarang memakan satu buah di surga. Digoda setan menyebabkan dia makan buah tersebut. Sehingga eh, tapi kemudian langsung bertobat, ya. Kemudian dihukum diturunkan di dunia. Anak keturunannya akhirnya di dunia. Ya. Padahal tempat tinggalnya manusia itu surga. Ya. Kampung kita manusia itu di mana? Di surga. Diturunkan dunia diuji Apakah nanti tersesat atau lurus jalannya? Kalau lurus ya kembali ke kampung halamannya, surga. Ya. Tapi kalau tersesat masuk neraka. Ya. Dan Allah sudah menentukan syariat, hukum-hukum untuk bisa seorang itu kembali ke kampung halamannya, yakni di surga. Ya. Jadi ini beralasan dengan takdir karena mau menunjukkan apa? Jangan menyalahkan orang yang sudah taubat apalagi tobatnya diterima oleh Allah ya. Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kedudukan mulia kedudukan tinggi yang itu tidak didapatkan sebelum bertobat. ya. jadi taubat itu menyebabkan seorang itu memiliki kedudukan yang tinggi ya. bahkan Allah sangat bahagia terhadap taubatnya hamba yang bertaubat itu ya. sangat amat bahagia Allah Subhanahu wa taala. Kalah kebahagiaan seseorang yang mengadakan perjalanan di tengah padang pasir, istirahat, unta dan perbekalannya itu hilang. Kemudian orang ini putus asa, meyakini dirinya akan mati sampai tertidur. Terbangun unta ada di sebelahnya, langsung dia pegang. Ini orang merasakan kebahagiaan yang luar biasa sampai ketika berbicara salah, keliru. Ya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku saya Robmu. Ya. Karena terlalu sangat bahagia. Ya. Allah lebih bahagia daripada orang itu terhadap taubatnya seorang hamba. Ya. Sehingga Nabi Adam kemudian memiliki kedudukan yang tinggi setelah itu. Ini babnya anjuran taubat. Bukan bab untuk melakukan dosa kemudian taubat. Tidak. Ya. Adapun kalau orang terjerumus dalam dosa ya segera dan langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga al-masyiah di tingkatan yang ketiga dari tingkatan takdir. Ya. Al ilmu, al kitabah, al masyiah. Masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Ya. Jadi semua kejadian-kejadian itu atas kehendak Allah. Allah menghendaki seperti itu. Hmm. Allah menghendaki seperti itu. Sehingga ketika seorang mendapatkan musibah, ya, tertusuk paku misalkan, ya, dituntunkan dia berdoa, qadarullah, ya, qadarullahi wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya. Tidak boleh kemudian, wah, seandainya saya tadi pakai sepatu, tidak kenapa aku ini. Lalu sudah kena paku kok seandainya pakai sepatu? Sudah terjadi, ini sudah kehendak Allah. Ya. Sehingga dengan mengucapkan seandainya pakai sepatu tidak kena paku, ini e, amalan seton. Ya. Dia tidak sabar, ya. kena musibah. Ya. Dia berkurang keimanannya terhadap takdir. Ya Mestinya kan ini takdir Allah, tapi dia menyatakan apa? Ya, seandainya pakai sepatu tidak akan kena paku. Dan yang keempat al-khalqu, ciptaan Allah. Semuanya itu diciptakan oleh Allah. Ya. Termasuk orang sholat itu diciptakan oleh Allah. Orang mencuri itu diciptakan oleh Allah. Siapa yang sholat? Ya orang itu. Siapa yang mencuri? Ya orang itu. Tapi yang menciptakan perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan bisa berbuat kecuali dengan irodah keinginan dan masyiah eh, keinginan dan kudroh kemampuan. Ya. Antum dari rumah ada keinginan untuk datang ke majelis ini dan ada kemampuan terjadilah amalan ini. Ya kita bisa beramal duduk di majelis ini. Ya. Nah. Yang menciptakan keinginan kita, yang menciptakan kemampuan kita siapa? Allah. Sehingga perbuatan kita siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat kita, tapi perbuatan kita diciptakan oleh Allah taala, ya. Sebagian orang Qadariyah itu mengingkari takdir Qadariyah kan macam-macam ya. Di antaranya ini. Kalau perbuatan manusia yang menciptakan ya manusia. Yang menciptakan manusia. Berarti menganggap ada dua pencipta. Makhluk pencipta perbuatannya, Allah pencipta yang lainnya. Jadi ada berapa pencipta? Kata orang Qadariyah, dua. Kalau kita yakini pencipta hanya Allah. Perbuatan kita siapa yang menciptakan? Allah. Bukan kita yang menciptakan. Hmm. Hmm, karena keinginan kita diciptakan oleh Allah, kemampuan kita juga diciptakan oleh Allah. Dan kita ngerti ini baik, ini buruk, ingin yang mana, ingin yang baik atau ingin yang buruk. Kita diberi keinginan. Kalau milih yang baik, nah itu yang bagus. Milih jelek, itu berarti yang buruk. Kalau dia milih yang bagus, hendaknya memuji Allah alhamdulillah bisa mengamalkan amalan soleh ini karunia dari Allah ya. kalau mengamalkan kejelekan jangan salahkan kecuali dirinya sendiri ya. hmm. Hmm. itu empat tingkatan takdir ya. makanya berkaitan dengan hadis tadi yang terakhir ini hadis Abu Ya'la juga Ibnu Adi al hattab hmm. Yang pertama apa? Mendustakan takdir, kemudian yang kedua beriman kepada ilmu-ilmu perbintangan. Hmm. Difahami insya Allah ya, yang secara singkat ini. Jadi tiga, empat tingkatan takdir itu harus betul-betul diyakini. Ya yang setelahnya kembali kepada kitab Tauhid. Wa kariha qatadatu. Ta'alluma wa kariha qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Dan Qatadah rahimahullah membenci memakruhkan atau membenci mana manazilil komar, mempelajari tempat-tempat peredaran bulan. Walam yurahisil walam yurahis Ibnu Uyainah fihi. Dan Ibnu Uyainah rahimahullah tidak memberi keringanan, tidak memberi ruhsah atau keringanan padanya. Artinya apa? Tidak boleh mempelajari tentang mana zilul komar Tempat-tempat apa peredaran bulan tadi. dakarohu harbun anhuma disebutkan hal itu oleh harbun seorang yang namanya harbun dari keduanya. Jadi artinya harbun mendengar sendiri dari kota adah juga dari Ibnu Uyainah fi ta'allumil manazil atau apa eh, sudah koma wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq dan memberi rukhsah yakni membolehkan untuk mempelajari al-manazil tempat-tempat peredaran bulan tadi Imam Ahmad juga Ishaq Tentunya perbedaan pendapat para ulama tadi ya kita bawa kepada apa? Yang melarang artinya melarang mempelajari tempat terbitnya, tempat peredaran bulan, bintang-bintang kalau itu dalam rangka takfir, Ini ini akan berpengaruh kejadian-kejadian di muka bumi demikian. Hmm. Tapi kalau mempelajarinya dalam rangka untuk mengerti arah kiblat, mengerti waktu-waktu sholat, waktu-waktu ibadah itu yang dibolehkan. Yang berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Musa, semoga Allah meridhoinya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannata." Ada tiga kelompok orang yang tidak akan masuk surga ada tiga kelompok orang yang tidak akan mereka itu masuk surga. Yang pertama mudminul khomri, pecandu khomer, pecandu minum minuman keras. Yang kedua wakati urrahmi dan yang memutus tali silaturahmi. Yang ketiga wa musaddiqun bisihri dan yang membenarkan terhadap ilmu sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Eh, namun hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Kalau disebutkan la yadhulu ya, la jannah, tidak akan masuk surga. Kalau disebutkan oleh eh, para salaf ya. eh, lafat atau kalimat yang seperti itu ya hendaknya dijalankan sebagaimana lafatnya mereka mengatakan apa amir ruha Kamajaat, ya. jalankanlah lafat hadis itu sebagaimana datangnya tidak akan masuk surga ya sudah tidak akan mereka masuk surga ya. Hmm. Kalau takwil takwil itu membahayakan apalagi takwil tanpa ilmu. Tapi dari pendapat yang terbaik semua amalan yang bukan kesirikan besar, bukan kekafiran, bukan kesirikan besar dan bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam maksudnya amalan dosa ya jadi amalan dosa yang bukan kesirikan besar, bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, kembali kepada masih Allah. Ya. Orang yang mati dalam keadaan apa? Minum homer, maksudnya seorang muslim. Ya. Seorang muslim, ya, seorang yang bertauhid, mati dalam keadaan minum homer, belum taubat, tidak taubat. Atau berzina, atau apa? Al-Muhim melakukan dosa-dosa besar, itu bukan kesirikan besar. Bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Maka kembalinya kepada masyiatullah. Kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki disiksa dulu untuk membersihkan dosanya, maka disiksa dulu. Sampai bersih dosanya baru dimasukkan ke surga. Tapi kalau Allah menghendaki diampuni, diampuni masuk surga. Ya. Diampuni itu tentunya karena beberapa sebab atau salah satu dari sebab-sebab yang kemudian Allah mengampuni dosa tersebut. Ya. Mungkin sebab yang pertama, ya. tauhidnya murni, bersih. Tidak ada kesirikan sekecil apapun. Dia betul-betul punya bitokoh la ilaha illallah. Seorang muwahid yang tidak ada kesedikan sedik, sesedikit pun, sekecil apapun. Ini bisa menggugurkan dosa meskipun dosanya itu sepenuh buih yang ada di lautan. Dengan sebab ini Allah mengampuni, dia masuk surga. Atau dia memiliki amalan yang sangat amat banyak sekali yang menghapus terhadap dosa ini, satu dosa ini, ya. meskipun dosa besar. Ya. Hmm. Jadi amalannya itu ibarat banyak amalannya itu sepenuh air lautan, dosanya hanya setitik sumba. Ditaruh di situ luntur hilang. Dengan sebab itu Allah mengampuni hamba ini. Masuk surga. Ya. Hmm. atau hmm, ya banyak disolatkan oleh hmm, berapa empat puluh orang ketika dia mati dari orang-orang yang bertauhid seluruhnya betul-betul memintakan ampun empat puluh orang ini untuk dengan ikhlas karena tauhidnya terhadap orang ini bisa jadi dengan sebab ini Allah mengampuninya ya atau didoakan ya, oleh anaknya, oleh yang lainnya sehingga dengan sebab itu Allah mengamuni dosa hamba ini atau semata-mata karunia Allah sehingga orang ini diampuni. Ya. Jadi kalau dosa-dosa besar kembali selama itu bukan kesirikan besar, bukan amalan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, kembalinya kemana tadi? Masyiatullah. Kalau Allah menghendaki diadab, diadab dulu dia berhak untuk mendapatkan azab kalau Allah mengendaki dia ampuni karena karunia Allah, pemaafan Allah, rahmat Allah maka dia diampuni. Kembali ke hadis ini, hadis ini doaif. Namun dari penggalan-penggalan eh, yang pertama mudminul khomer, pecandu minuman khomer. ya kembali ke kaidah tadi. Kalau yang pecandu homer itu seorang muslim, seorang yang bertauhid, ya. hmm. kembalinya kemana? atullah kehendak Allah. Ya. Hmm. Karena minum homer ini tidak mengeluarkan dari Islam. Hmm. Ya berbeda kalau menghalalkan. Ya. Tapi seorang muslim tentunya apalagi seorang yang bertauhid tidak akan menghalalkan homer. Dalam benaknya itu meyakini ini tidak boleh. Tapi ya terus minum lagi. Ya. Yang namanya kecanduan itu oh, kadang satu hal yang sulit. Karena sebab kecanduan melakukan satu dosa, sudah taubat, nanti terjerumus lagi, nanti terjerumus lagi. Ya. Hmm harus betul-betul apa bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Termasuk ketika seseorang itu memiliki jenis dosa yang bisa dikatakan tadi dia gemar dengan dosa tersebut, jenis dosa tersebut, ia ya berusaha terus berharap dan meminta kepada Allah untuk bisa dibersihkan dari jenis dosa itu ya dikhawatirkan seperti ini. Ya. Hmm. Eh, al jannah tidak akan masuk surga. Hmm. Kembalinya kepada apa? Akan masuk surga, eh, bahkan akan masuk neraka terlebih dahulu. Waliyadu bilang. E, kemudian yang kedua apa tadi? Qati'ur urrahmi. orang yang memutus silaturahmi. E. Juga itu merupakan satu dosa. E. Dan wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam bab ini, bab maja'afi Tanjim, letak kecocokannya apa? karena mempelajari ilmu perbintangan ilmu perbintangan itu termasuk ilmu sihir ya. termasuk bagian dari ilmu sihir sehingga apa yang dimaksud apa yang dimaukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kalau seseorang itu membenarkan masalah perbintangan ya, muncul bintang ini, muncul bintang itu akan terjadi seperti ini, terjadi seperti itu, mempengaruhi kejadian di eh, apa, alam, hmm. dia tidak akan masuk surga. Hmm. Akan kekal di neraka ketika dia betul-betul meyakini eh, apa, bahwa bintang-bintang itu yang mengatur alam semesta. Ya Bintang ini muncul akan mati seorang tokoh. Ya. Hmm. Dan ini ketika kita ingat tentang sholat gerhana, pernah terjadi gerhana matahari di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat gerhana beliau memberikan khutbah. Ya. Di antaranya itu membawakan ayat atau eh, yang maknanya apa? Bahwa gerhana matahari ini bukan karena kematian seorang tokoh. Ya. Karena itu bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ibrahim meninggal bertepatan atau beriringan dengan adanya gerhana matahari itu. Ya. Nah, terus kan ada yang meyakini, ada yang apa meyakini atau ragu sebagaimana keyakinan sebelumnya ada gerhana, ada tokoh yang mati. Ya benar ini anaknya Nabi SAW meninggal. Nah, ini langsung dibantah. Ya. Jadi adanya gerhana ya, matahari itu bukan karena lahirnya atau matinya tokoh ya. orang penting tidak, bukan karena itu. Tapi itu merupakan apa? E, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah bisa menghilangkan matahari dalam waktu sekejap. Hilang matahari itu, tidak ada dan juga mampu untuk bisa menghancurkan matahari itu. Sehingga diharapkan orang itu akan kembali ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan dan dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini bintang-bintang itu hanya sebagai sebab ya, muncul bintang ini besok akan hujan ya, yang menurunkan hujan Allah ya. berarti dia terjerumus dalam kesirikan kecil kalau meyakini oh bintang ini yang mendatangkan hujan itu syirik besar tapi kalau meyakini dengan sebab bintang ini Allah menurunkan hujan sirik kecil. Tapi meskipun yang namanya kecil itu adalah sebesar-besar dosa. Disebutkan rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sekali lagi hadisnya dhaif, tapi untuk makna-makna penggalan-penggalan dalam hadis ini berkaitan dengan qati'ur rahmi, memutus silaturahmi, juga mudminul khamr. Eh, ada pendukung-pendukungnya. Eh, ada apa? Eh, hadis-hadis yang hasan dalam hal ini. Kalau musaddiqun bisihri kalau lafadznya dhaif Tapi kalau secara makna benar. Artinya ketika seseorang itu membenarkan sihir, membenarkan ilmu perbintangan, muncul bintang ini akan terjadi seperti ini, benar dia itu seorang yang e, rusak tauhidnya. Rusak keseluruhan sebagaimana yang pertama tadi atau rusak sebagian karena menjadikan bintang itu sebagai sebab ya, e, Allah mendatangkan kebaikan atau keburukan. Bintang bukan sebagai sebab ya kita yakini bintang sebatas tiga tadi. Hiasan langit, pelempar seton, dan eh, apa? Hmm? Penunjuk arah. Nah. Kemudian bab ini diakhiri oleh beliau rahimahullah fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan sebagai kesimpulan bab. Al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum hikmah diciptakannya bintang-bintang. Sebatas tiga tadi. Sehingga waspada hati-hati ketika apa dinamakan kepada kita mungkin ilmu perbintangan. Ada orang datang kepada kita memberitahu ilmu perbintangan atau ada buku hati-hati. Ya, disingkirkan. Athaniyah yang kedua ar-raddu ala man za'ama ghaira dzalik. ar ala bantahan terhadap man za'ama orang yang menyangga ghaira dzalik selain hal itu. Jadi kalau orang menyangka oh ada bintang ini akan terjadi seperti ini, bintang itu akan terjadi seperti itu, dibantah dengan bab ini. Yang ketiga, zikrul khilafi fi ta'alumil manazil. Penyebutan tentang perbedaan perbedaan atau perselisihan para ulama tentang mempelajari ilmu ilmu apa al-manazil. Tempat-tempat turunnya atau tempat-tempat peredaran bulan. Jadi mempelajari apa manazilul qamar tempat turunnya atau tempat peredaran garis edar bulan atau bagaimana? Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Ya. Tapi sudah kita sebutkan tadi eh, apa? Tujuannya yang membolehkan itu apa? Ketika dalam rangka untuk memudahkan beribadah. Ya. Hmm. Eh. Misalkan Seandainya ini sekarang tanggal 29 Sya'ban. Ini nanti sebentar lagi kan apa? muncul bulan atau tidak. Ini ada ilmunya, ya. Sehingga ketika mengerti ilmunya, oh dilihat di arah sini, ya. Karena munculnya hilal itu kan sekejap, sebentar. Oh sudah muncul, berarti nanti pada marib sudah masuk Ramadan, ya. Kalau mempelajarinya seperti itu dalam rangka untuk memudahkan ibadah, untuk mengetahui arah kiblat dan sebagainya boleh. Yang keempat al-wa'idu fi man saddaqa bi minas walau arafa annahu batil. Al-wa'id ancaman fi man terhadap orang yang saddaqa membenarkan bisain syai'in minas membenarkan sedikit dari ilmu sihir ada apa? Ancaman. Tadi ancamannya apa? Tidak akan masuk surga. Ancaman bagi orang yang membenarkan sedikit dari ilmu sihir. Walau arafa annahu batil meskipun dia tahu bahwa sihir itu batil. Mungkin mengerti sihir tidak boleh. Tapi nyatanya eh, apa? membaca atau mendengar bintang muncul bintang ini akan terjadi seperti ini, seperti ini. Ya. Ini ada ancaman keras. Ya mungkin sebagaimana juga tidak boleh seseorang meyakini apa nasib hidupnya dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang ya memang tidak dibolehkan oleh syariat meyakini ya apa e, nasib hidupnya kelak ya. dengan garis tangan ya, dilihat oh garis tangan telapak tanganmu seperti ini kamu ini banyak selaka nah, ini kan berarti termasuk meyakini perkara yang seperti tadi hmm. nyatanya setelah itu oh iya saya memang sering selaka saya ini nasib sial itu sering ini mungkin karena garisnya tidak terarah ini Nah, berarti itu kan sudah apa? Ada sedikit membenarkan. Ya. Nah, maka ini harus di disangkal, ditepis ya. Hmm. bahwa nasib ke depan seseorang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Besok akan celaka, besok akan celaka itu tidak tidak diketahui. Ya. Kembalinya kepada orang itu. Kalau dia bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, dia banyak mendekatkan diri kepada Allah, meminta berbagi kebaikan. Tidak akan terjadi kesialan pada dia. Ya. Kalau terjadi juga itu sudah takdir Allah. Itu ketentuan Allah yang harus dihadapi dengan sabar. Bernilai positif bagi dia. Dapat pahala, dapat e, derajat yang tinggi. Hmm. Hmm. Jadi tidak terkait dengan garis tangan atau apa, cawan dan sebagainya. Nah, ini bab yang ke berapa? 27 eh, tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Untuk kesempatan yang berikutnya, wa insyaallah nanti kita baca bab yang berikutnya. Atau tadi bab yang ke-28, berarti nanti bab yang ke-29. Insyaallah taala. Wallahu taala a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين